yang pertama kali menggagas pikiran sesat Qadariyah ini ialah Mahbad Al-Juhani seorang yang belajar ilmu filsafat sampai kemudian mempunyai pikiran Qadariyah dilaporkan kepada Omar Eh, kepada Abdullah bin Umar bahwa <coughs> Mahabat al-Juhani dan teman-temannya menyatakan bahwa tidak ada takdir. Huh? Fahatau ila Abdullah bin Umar maka mereka pun mendatangi Abdullah bin Umar Fahtamma bidzalika ihtimaman syadida. Maka Abdullah bin Umar sangat memperhatikan perkara itu dengan perhatian yang sangat kuat. Wa qala qaulatuhu al-mashhura. Wa qala qaulatuhu Abdullah bin Umar akhirnya mengucapkan kata-kata yang terkenal dalam masalah sesatnya Qadariyah ini anni بأني minhum wa hum bura'u minni beritahu mereka beritahu mereka yang mengatakan tidak ada takdir itu beritahu kepada Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dari aku Ini namanya baroah. Sikap baroah, al-bara, antipati, berlepas diri dari orang yang menyimpang dari sunnah, yaitu dari ahli uh, eh, uh, eh, orang yang menyimpang dari sunnah sehingga menjadi ahli bid'ah. Ya, وهو من هو علما وعملا وتأسيسا بالنبي صلى الله عليه وسلم في كل شيء dan beliau ini Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang ilmunya dan amalannya dan taksisan bentuk penampilannya, asas ilmu dan amalnya itu betul-betul merujuk kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi kulli dalam segala perkara. Iya. Maka Abdullah bin Omar menunjukkan sikap barok kepada ahlul bid'ah semacam Ma'bad al-Juhani dan teman-temannya. Izan oleh karena itu fahalul bid'ah illadina Yad'unan nas ila bid'ahihim maka ahlul bid'ah pengekor hawa nafsu ini yang mengajak manusia kepada bid'ah mereka ayatkan nau'u hadihil bid'ah bagaimanapun jenis daripada atau macam daripada bid'ah itu yajibu ayuh jaru wajib untuk dijauhi mereka itu wa ayuh daru dan wajib untuk ditahdir wa antutroka majalisahum majalisuhum dan wajib untuk ditinggalkan majlis-majlis ahlul bidah itu wal ijtima'u mahum dan wajib untuk ditinggalkan sikap berkumpul dengan mereka ahlul bidah itu wal qadwu war rawahu ilaihim wa mahum dan wajib pula untuk ditinggalkan sikap al-ghadwu warrawahu ilaihim berangkat pagi-pagi ataupun berangkat sore-sore kepada mereka untuk bercengkrama dengan mereka, bermesahan dengan mereka, wa ma'ahum sama mereka. Ha? Dilarang bermajlis dengan mereka. Dan ini adalah hukum yang asal, yang pokok. Dan kalaupun seorang bermajlis dengan ahlul bid'ah bila tidak ada alasan syar'i maka berarti kembali kepada hukum asal ini yaitu haram adalah dilarang. Ya. Kalau ditanya apakah ada alasan syar'i yang membolehkan seorang duduk dengan ahlul bidah? Tentu jawabannya ada. Yaitu apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi dan para a'immah ahli hadis itu menunjukkan alasannya seperti Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu diutus oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berangkat ke kampung Ahlul Bidah kampungnya Khawarij di Haurah di mana? Irak. Duduk dengan mereka berjam-jam sehari penuh menasihati mereka menasihati ahli bidah itu duduk dengan ahli bidah itu dan memberikan nasihat ya bahkan terjadi dialog debat dengan mereka. Dan ini adalah contoh di mana kalau dengan alasan untuk mendakwahi mereka maka tentu duduk dalam rangka dakwah itu atau dalam mengajak mereka menasihati mereka adalah boleh juga kita lihat contoh lain Imam Syafi'i Muhammad bin Idris syafii duduk sehari penuh dengan tokoh Mu'tazili, mutakallim, ahli ilmu kalam yang mengatakan Al-Qur'an makhluk. Itu yang bernama Hafiz Al-Bardi. Hafiz Al-Bardi ini tokoh ahli ilmu kalam Mu'tazili yang khabib jahat sekali dan mengatakan Al-Quran makhluk Imam Syafi'i memerlukan untuk menasehati orang ini duduk dengan orang ini sampai kemudian kesimpulan Imam Syafi'i tentang orang ini Hafiz al-Fardi kafir setelah duduk dengannya dan mendakwainya ya maka ini perbuatan dari Imam Syafi'i Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah duduk mendatangi majelis Torekot Rifaiyah Torekot Rifaiyah ini na'udzubillah Torekot yang sudah luar biasa jahatnya bid'ahnya syiriknya sampai dikatakan mereka ini terkenal tukang sihir untuk mendakwai orang kaum muslimin supaya masuk dalam torekotnya mereka menampilkan atraksi membakar dirinya hidup-hidup dan tidak terbakar. Ibnu Taimiyah mendatangi majelis mereka, duduk dengan mereka dan menggugurkan, mematahkan segala hujah-hujah mereka. Sehingga akhirnya mereka bubar dan lari dari kota itu. Nah, perbuatan para ulama, perbuatan para salaf menunjukkan memang ada contoh dan ada perbuatan duduk dengan ahli bidah dalam rangka mendakwai mereka, mengajak mereka kepada sunnah dan lepas dari bid'ahnya itu ada dilakukan. Nah, dengan syarat apabila orang yang duduk dengan ahlul bidah itu dalam keadaan tidak dikhawatirkan terseret kepada bid'ah mereka atau terseret untuk membenarkan perbuatan bid'ah mereka. Ya. Berbahasa basi dengan mereka dengan alasan demi dakwah. Wah ini untuk kepentingan dakwah. Eh, sementara kita katakan, iya memang bagus perbuatanmu itu. nanti kalau sudah dekat, mari kita kalau sudah dekat dengan kita kita dakwai nanti. Nah ini sudah melanggar. Ini namanya mengorbankan agama. Ya, ini namanya menginjak-injak agama. Ada batil. Ya. mengajak mereka kepada sunnah dan lepas dari bid'ahnya, orang yang mempunyai kekuatan lisan dan kekuatan hujah, kekuatan ilmu untuk menyelamatkan mereka dari bid'ahnya. Kalau mereka yang tidak selamat, ya pengikut mereka lah yang diselamatkan. Tanpa alasan yang demikian, maka hukumnya kembali kepada hukum asal. Apa hukum asalnya? Yaitu haram duduk dengan mereka. Ya. Nah, jadi uh, begitulah sikap barok yang diajarkan oleh sunnah Nabi di dalam perkara menyikapi ahlul bidah ini. Wa ma dalika illa li khataril bid'ah wa syu'miha. Yang demikian itu Kenapa kok ada larangan keras duduk dengan ahli bidah? Itu karena betapa bahayanya bid'ah itu. Dan betapa syukmiha, betapa sialnya kebid'ahan itu. Mafsada azimah, kerusakan yang sangat besar dari akibat bid'ah tersebut ya karena orang diseret kepada bid'ah pelan-pelan tidak terasa ini bahayanya Hah? makanya subhanallah ولما رتب العلماء الأفاضل المع... ولما رتب العلماء والأفاضل Maka ketika para ulama alam fadil yang mulia telah menerangkan rattabal ma'asi bitatabbu wal istiqra' min nususil uh, bukan ma'asi di baik kita pastikan nanti apa ini saya sendiri ragu kelihatannya ada yang salah cetak ini ya istiqra min nususil kitab الكتاب sunnah di mana para ulama telah menyusun perkara ini dengan tetap mengikuti dan istiqra membaca dan meneliti min nususil kitab sunnah dari dalil-dalil Al-Quran sunnah ذكروا القول على الله بغير a'zamul ma'asi wa akbarud dunubi uh, ah, para ulama yang mulia rattaba al ma'asi ya betul ma'asi di sini yakni mereka menyusun tingkatan-tingkatan kemaksiatan kepada Allah itu sebagaimana yang tersebut dalam apa surat Al-A'raf ayat ke 30 tiga ya para ulama menyu, uh, mengambil pengertian dari ayat ini setelah meneliti dalil ini ya zakarul qawla eh, eh, zikrul qawla alal zakaru mereka menyebutkan tingkatan-tingkatan maksiat itu bahwa al-qawlu ala Allahi bi ghairi ilmin a'zamul ma'asi wa akbarud dunubi. Mereka menyebutkan bahwa berbicara atas nama agama Allah tanpa ilmu, berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu adalah sebesar-besar kemaksiatan dan sebesar-besar dosa kemaksiatan yang paling besar dan dosa yang paling besar. Berbicara tentang agama tanpa ilmu, berfatwa tentang agama tanpa ilmu. Ini sebesar-besar dosa ya, dari tartib urut-urutan maksiat yang telah disusun oleh para ulama dengan mengambil dalil dari Al-Quran was sunnah liannaha ihdadun fid dini ya, lian apa liannahu iftira'un halallahi. karena berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu itu iftira halallah. berarti memalsukan atau membuat kepalsuan atas nama Allah wattaba'uhu bisyirki billahi tabaraka wa ta'ala dan yang mengikuti tingkatan berikutnya setelah tingkatan tertinggi dosa itu ialah berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu tingkatan kedua diikuti oleh syirik kepada Allah dalam dosa itu syirik kepada Allah Ta'ala itu adalah nomor dua yang nomor satu apa tadi? Berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu. Alladzi la Syirik ini perkara dosa yang tidak diampuni oleh Allah kalau pelakunya tidak taubat. Kalau pelakunya tidak sempat taubat, keburu mati wa atba'u bil bid'ah dhallatil mudillati dan setelah syirik para ulama al-afadil tadi meletakkan setelah itu nomor tiga dosa paling besar nomor tiga yaitu bid'ah bid'ah abdallah yang sesat al-mudillah yang menyesatkan li khataril bid'ah karena begitu bahayanya bid'ah bid'ah tersebut terhadap agama seseorang li'annaha ihdatun fid dini ma laisa minhu karena bid'ah itu membuat sesuatu yang baru dalam agama yang padahal bukan bagian dari agama Wallahu subhanahu wa ta'ala Qad akmalat dina Dan Allah yang maha suci dan maha tinggi Telah menyempurnakan agama ini Walaisatil ummatu bihajat bihajatin Ila ayat yuzidu wa yatawassau fi diniha maka umat ini sungguhnya tidak memerlukan orang yang yaktia yang datang membawa apa yuzidu wa yatawassa menambah dan memperluas agama di diniha dalam agama yang datang dari Allah dan Rasulnya umat tidak perlu orang yang demikian agama ini tidak tidak memerlukan tambahan tidak memerlukan perluasan ya tidak memerlukan apa sesuatu yang baru lu bagaimana kalau tajdid tajdid yaitu pembaruan tajdid itu bukan tajdid syariah bukan memperbaharui syariah tajdid yang diberitakan oleh Rasulullah SAW setiap 100 tahun dari umat ini akan muncul mujaddid man yujaddidu dinaha mujaddid pembaru yang akan memperbarui agamanya bukan agama dalam artian syariah yang diperbarui tetapi semangat untuk merujuk kembali kepada agama itu yang dibangkitkan diperbaharui semangat kembali kepada agama setelah orang kemudian jauh menyimpang dari agama maka Allah akan munculkan orang yang yang mengajak kembali umat supaya kembali membersihkan penyimpangan-penyimpangan agama itu itu mujadid pengertian mujadid bukan menambahi dan mengurangi agama bukan memperluas agama ha? yang halal terus dijadikan haram yang haram jadikan halal yang bid'ah jadikan sunnah, yang sunnah jadikan bid'ah. Nah, tidak. Tidak perlu itu. Allah telah menyempurnakan agamanya. Nah. Wa ya'ti bima malam yakun masyru'an fi dinilai dan tidak perlu pula umat ini orang yang datang membawa sesuatu yang sebelumnya tidak pernah disyariatkan oleh agama ini. Umat ini tidak perlu yang demikian. Nah, dalam agama Allah ini telah sempurna. Nah, laisatil ummatu bihajatin ila dalika. Ya, umat ini tidak memerlukan lagi kepada penambahan pengurangan agama, perluasan-perluasan agama. Walakinil ummah bihajatin akan tetapi umat ini sangat memerlukan an ta'rifadina untuk mengerti agamanya sebab segala malapetaka segala adab yang menimpa umat ini ya adab dalam bentuk kerusuhan peperangan bencana alam bencana keluarga bencana uh, antar individu bencana uh, kelemahan negara, kelemahan bangsa, kelemahan pemerintah. Semua bencana-bencana, semua fitnah-fitnah itu adalah sesungguhnya bersumber dari jahilnya umat tentang agamanya. Sehingga muncul para tohut, para penyesat agama dan laku keras para tauhid itu di kalangan umat yang jahil. Hah? Nah, maka yang diperlukan umat ini ialah untuk mengerti agama, yaitu upaya mengentaskan umat dari kejahilan tentang agamanya. Ini yang diperlukan umat. Nah, وأن تعمل بمقتضاه وتدعو إليه dan umat ini memerlukan orang yang mengajak mereka untuk mengamalkan muqtada mengamalkan kemestian-kemestian agama dan memerlukan umat ini memerlukan orang yang tad'u ilaih yang yang menyeru umat ini kepada agama Allah tersebut. Bahwa dinun kamilun mutakamilun Agama ini adalah agama yang sempurna dan telah mutakamil Mutakamil itu saling menyempurnakan satu dengan yang lainnya Itu mutakamil Kamil itu sempurna Sudah sempurna kemudian saling menyempurnakan lagi Agama ini Nah, bisyadatillahi tabaraka ta'ala kesempurnaan dan saling menyempurnakan yang ada dalam agama ini adalah dengan persaksian dari Allah yaitu dalam surat Al-Maidah ayat ketiga A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati waraditu lakumul islama dina pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian dan aku telah lengkapkan nikmatku atas kalian dan aku ridho Islam menjadi agama bagi kalian begitu prinsip yang tidak boleh bergeser daripadanya sedikit pun yang harus dipegangi oleh umat ini. Ya. Itulah sebenarnya inti problem umat ini. Ketika mereka tidak mengerti tentang kesempurnaan Islam, sehingga mereka mencari-cari konsep lain atau memikir-mikir melamun-lamun untuk membuat konsep baru dalam memecahkan problem umat sehingga akhirnya kondisi umat uh, ah, terus menerus gali lubang tutup lubang dalam mengatasi problemnya uh, untuk mengatasi satu problem membuat problem baru kenapa kok membuat problem baru untuk mengatasi problem lama nah, ini orang seniwah ini namanya senewan sinting ya, bercapek-capek menggali lubang oh, untuk apa? Untuk mengurut lubang yang lama. Bikin lubang baru. bikin bid'ah untuk mengatasi problem umat. Bid'ah itu sendiri sudah problem. Nah, nah terus begitu akhirnya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. La yuslihu amra hadil ummah kata Imam Malik tidak akan menjadi baik urusan umat ini illa bima saluha awaluha kecuali dengan yang telah memperbaiki pendahulunya itulah pemecahan problem yang tuntas mengentaskan umat ini dari kejahilan mereka tentang agamanya mengajari mereka tentang agamanya, membangkitkan semangat mereka untuk beramal dengan ilmu dalam beragama dengan agama Allah ini. Untuk mencintai ilmu, ilmu, ilmu kitab sunnah. Untuk mencintai sunnah, untuk membenci bid'ah, mencintai tauhid, membenci syirik. Ini pemecahan problem yang sesungguhnya bagi umat ini. Wallahu a'lamu bissawab. Ada pertanyaan sebelum ditutup? bertanya Ustaz bagaimana tata cara pernikahan di dalam Islam menurut sunnah Bolehkah kita mengucapkan syahadat pada saat ijab kabul Dan bolehkah diiringi dengan hiburan dan sebagainya Tata cara pernikahan dalam Islam itu ialah dituntunkan untuk dilakukan ijab kabul pernikahan antara calon mempelai putra dengan uh, wali bagi calon mempelai putri walinya pengantin putri dan pernikahan tersebut ijab kabul itu dilakukan oleh walinya kemudian disaksikan oleh minimal dua orang saksi dalam pernikahan itu saksi itu haruslah saksi dan wali haruslah muslim Sebab orang kafir nggak boleh jadi wali. Orang kafir nggak boleh jadi saksi dalam pernikahan maupun dalam pengadilan syariah. Ya. Saksi tersebut eh, sebagian ulama menyatakan menjadi syarat sahnya nikah hijab kabul itu tapi sebagian lain mengatakan bukan syarat sahnya nikah. Tetapi tentang wali itu telah tegas pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin. Tidak sah nikah itu kecuali dengan dengan wali. Dan dalam hadis lain juga Rasulullah menyatakan أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل wanita mana saja yang menikah tanpa izin dari walinya maka nikahnya batil nikahnya batil nikahnya batil kata Nabi tiga kali begitu disunahkan pernikahan itu dilaksanakan dengan saksi tadi dan kemudian tiga hari setelah ijab kabul itu dilaksanakan walimah walimah itu mengundang orang andai tolan tetangga kanan kiri karib kerabat untuk makan-makan kumpul di rumah pengantin terserah sesuai dengan adat apakah di pengantin putra ataukah di pengantin putri ya sesuai dengan kebiasaan di kampung masing-masing untuk walimah ini mempersaksikan masyarakat mempersaksikan bahwa fulan dengan fulana itu telah menjadi suami istri dengan ijab kabul yang dilakukan tiga hari sebelumnya. Nah, ini yang sunnah. Tapi kadang-kadang juga ijab kabul itu dilaksanakan pas bersama dengan walimah. Itu terjadi. Dan itu boleh. Ya. Dan di dalam pelaksanaan nikah itu atau walimah itu dalam pelaksanaan walimah itu boleh dipukul genderang atau duf atau yang sejenisnya dari genderang apakah gendang ataukah ketipung yang sejenis dengan itu dalam rangka merayakan walimah tersebut namun alat-alat musik yang lainnya seperti seruling atau alat gesek ini semua dilarang. Ya. Nah, jadi uh, kalau kemudian ada kebiasaan untuk memulai ijab kabul dimulai dulu dengan syahadat sebelumnya ha ini wallah alam dari mana ini pakai syahadat segala ya kecuali kalau memang dilakukan pria yang akan melakukan ijab kabul itu dilakukan keislamannya ayo syahadat maka itu semestinya demikian sebab haram wanita muslimah dinikahi oleh pria yang non muslim yang kafir ya nah, maka harus syahadat kalau dilakukan keislamannya nah, kalau sudah tahu orang Islam Allah alam ini dari mana ini pengulu-pengulu bahlul ada membuat aturan syahadat lagi Allah Allah ya di macam-macam bikin repot nah, padahal pengantinnya sudah kepingin ketemu pengantin perempuannya nah, jadi maka tidak ada pakai syahadat segala nah, barang siapa yang mengatakan itu ada silakan untuk membawakan dalil tentang masalah ini Kata penanya, Ustadz apakah pakaian surban itu pakaian adat orang Mekah ataukah itu sunnah? Dan apakah apa ini? Oh, dan apakah target utama daripada salafi itu? Apakah Rasulullah memperlihatkan mata kaki dalam saat perang atau di dalam saat menang dalam perang? Hmm. Iya. Hmm. Kalau ditanyakan target utama dakwah salafiyah itu ialah mengajak manusia untuk beribadah, mentauhidkan Allah dalam ibadah dan tunduk kepada syariat Allah mengajak manusia untuk tunduk kepada syariat Allah dan mentauhidkan Allah itu target utama daripada dakwah salafiyah ya dan kalau ditanyakan apakah eh, pakaian itu sorban atau pakaian sauk dan panjang yang di atas mata kaki bagi pria maka itu pakaian orang Mekah jawabannya itu adalah pakaian Rasulullah SAW pakaian Rasulullah SAW maka dalam hal ini kita tasyabuh menyerupai Rasulullah SAW Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah SAW. alaihi Barang siapa yang menyerupai satu kaum maka dia itu termasuk dari kaum tersebut. Tasabbuh dengan Rasulullah menyerupai Rasulullah SAW adalah sunnah. Maka orang berpakaian uh, saub atau sorban, kalau niatnya dalam rangka tasyabbuh menyerupai Rasulullah SAW maka dia menjalankan sunnah tapi kalau niatnya ialah untuk dalam rangka sebagai TKI di negara Arab maka ya niatnya sebagai TKI nah, jadi tergantung niatnya nah innamal a'malu bin niat nilai amalan itu dengan niatnya. Nah, kalau dikatakan apakah Rasulullah memakai saub pakaian di atas mata kaki ketika perang atau ketika menang perang? Rasulullah memakai di atas mata kaki itu ketika menang perang, ketika perang, ketika damai, ketika kalah perang, ketika semua keadaan. Beliau memakai pakaian di atas mata kaki Sob di atas mata kaki dan itu adalah uh, tuntunan Nabi sebab Rasulullah SAW mengingatkan mencerra taubahu uh, ah, tahta qadamaihi uh, barang siapa yang menjulurkan bajunya sampai di bawah mata kakinya nah, kui, eh, apa dikatakan lupa saya lafadznya maka dia itu adalah termasuk dari golongan orang yang kuyala eh, sombong congkak maka menyerupai perbuatan orang congkak termasuk daripada golongan mereka ya begitu Kata penanya, apa seorang akhwat itu bila dalam keadaan nifas sama hukumnya seperti sedang haid? Jawabannya iya, sama. Yaitu e, darah yang keluar itu adalah najis. Keluar dari kemaluan wanita itu adalah najis. Hah? Dan dalam keadaan haid dan nifas sama-sama dilarang sholat dan tidak ada kodok sholat setelah dia suci dari haid dan nifas itu dilarang untuk duduk di masjid kalau lewat saja numpang lewat ya nggak apa-apa tapi duduk di masjid dilarang wanita yang haid dan nifas dilarang untuk berjimah dengan suaminya berjimah dalam artian memasukkan kemaluan suami ke dalam kemaluan istri ini haram dalam keadaan haid dan nifas namun bermesraan dengan orang yang haid dan nifas suami istri bermesraan dalam keadaan haid dan nifasnya istri maka ini adalah jais perkara yang boleh mubah tapi selain jima ya, jadi hukumnya sama antara haid dan nifas juga tidak boleh puasa dalam keadaan haid dan Nifas. Adapun masalah waktu itu ditentukan dengan kebiasaan. Ada perempuan yang nifasnya 40 hari. Ada perempuan yang nifasnya ah, uh, 10 hari. Sesuai dengan kebiasaan perempuan itu. Haid juga gitu ada perempuan yang eh, yang haidnya tujuh hari. Ada perempuan yang haidnya bahkan dua hari. Ya, sesuai dengan kebiasaan masing-masing. Nabi bahkan menuntunkan untuk perempuan itu bisa membedakan antara darah haid dengan darah nifas. Darah haid itu kehitam-hitaman dan baunya sangat busuk. Darah yang selain haid itu merah segar. Apabila kata Nabi datang padamu darah yang berwarna itu, maka berhentilah sholat dan berhentilah puasa dan sebagainya. dan terkena hukum hukum haid dan nifas. Apabila yang keluar bukan darah yang demikian, darahnya berwarna merah segar, maka ini berarti istihadah namanya. Wanita itu dalam keadaan sedang keluar darah karena penyakit. Nah, bukan karena yang normal maka tetap dia wajib sholat tetap dia wajib puasa hanya saja setiap mau sholat dia membersihkan kemaluannya dari apa yang keluar daripadanya yaitu dari darah yang keluar daripadanya dan kemudian berwuduk kemudian menjamak sholatnya kalau perlu Dur dijamak dengan asar Maghrib dijamak dengan Isya karena penyakit ini tadi ya, membersihkan kemaluannya dari darah itu dan kemudian menyumpel kemaluannya dengan kain yang diberi wewangian nah sekarang sudah ada softtek, lebih memudahkan ya sampai datangnya kembali darah yang berwarna dan kita minta maaf berhenti lagi dari sholat nah begitu ya nah demikian pula orang nifas Batasnya kalau orang haid itu tujuh hari keumumannya. Kalau orang nifas itu batasnya empat puluh hari keluar darah keumumannya. Ya, ya mungkin ada yang tidak umum asal memang jen, apa warna atau jenis atau warna darahnya itu darah haid dan nifas. Nah, itu diperiksa oleh wanita itu sendiri keadaan darahnya, warna darahnya, atau kadang-kadang wanita itu begitu berhenti haid menunjukkan tanda keluar cairan kuning. Kalau dia merendam dirinya di bak itu keluar cairan kuning, nah, itu tanda berhenti sudah. Atau kadang-kadang keluar cairan putih yang bila menempel pada celana dalam itu akan terlihat e, warna putih itu mengering seperti tepung. Eh, nah, ini ada keumuman perempuan begitu. Tapi ada yang tidak tidak keluar cairan apapun. Ya. Nah, jadi kalau keluar cairan kuning atau cairan putih itu, ah itu tanda sudah berhenti haid segera mandi, mandi junub, dan kemudian sholat pada waktu ketika dia telah masuk padanya. Ya. Kata penanya, bagaimana hukum memasang gigi palsu, gigi pasangan? Kalau memasang gigi pasangan itu alasan kesehatan, maka itu mubah Pokoknya gigi yang aslinya sudah rom apa sudah rontok maka dia membutuhkan gigi untuk untuk kepentingan kesehatan makan dan minum ya. maka ini boleh tapi kalau memasang gigi palsu itu untuk alasan kecantikan kadang-kadang dengan ukir-ukiran mengukir gigi atau memasang gigi yang kiranya dengan itu berkilau-kilau kalau dia senyum tambah mutiara tambah apa emas dan sebagainya sehingga senang senyum untuk menunjukkan mutiaranya yang ada di gigi uh, fahada perbuatan jahiliyah dan haram. Hah? Nah. Kata penanya, bagaimana hukum berdagang campur dengan perempuan? Halwat atau ikhtilat bercampur dengan perempuan yang bukan mahram, bukan istri, apalagi berhalwat bersendirian berdua-duaan dalam perdagangan, dalam mengajarkan Al-Quran, bahkan eh, dalam segala keperluan. Ada haram. Ya, bukan dagangnya yang haram, tapi bercampur pelanggaran masalah hijab laki perempuan berkholwat ini semua yang haram tapi dagangnya tetap mubah kalau memang yang diperdagangkan itu barang yang mubah kecuali kalau dagang ganja nah, itu haram dagang khamer apa Hah? kalau dagang perkara yang mubah maka itu mubah sedangkan bercampur berdosa atau perbuatan-perbuatan dosa yang lainnya itu tetap haram meskipun dalam perdagangan ataupun dalam perkara yang lainnya. Tetapi seorang berbuat dosa dalam satu amalan itu tidak menyebabkan tidak mesti menyebabkan semua amalan yang ber, uh, bersamaan dengannya itu menjadi gugur atau menjadi haram. dan demikian. Ya Barakallahu fikum. Kata penanya, bolehkah sholat jamak di rumah ketika hujan dan bolehkah sholat jamak sendirian dan bagaimana tata caranya? Sholat jamak yaitu mengumpulkan duhur dengan asar di waktu duhur atau di waktu asar mengumpulkan maghrib dengan isya di waktu isya atau di waktu maghrib. Ini boleh dilakukan dalam keadaan hujan ataupun tidak hujan, di rumah ataupun di masjid. Yang dilarang itu ialah kalau selalu melakukan sholat jamak tersebut, nah ini tidak Seperti yang dilakukan oleh orang Rafidah selalu menjamak. Jadi sholat itu tiga waktu. Subuh, kemudian duhur, yaitu di situ menjamak duhur dengan asar, kemudian maghrib atau isya dengan menjamak apa maghrib dengan isya. Jadi hanya tiga waktu. Nah, ini adalah bid'ah mungkarah. Tetapi kalau sekali-sekali maka itu mubah. Nah, nah. Kata penanya Ustadz berilah saya nasihat untuk bekal hidup di dunia dan akhirat dan beri nasihat untuk saya karena banyak masalah dan futur kurang semangat dan belum dapat atau belum mendapatkan maisha pekerjaan barakallahu fi nasihat yang untuk kita semua ialah bertakwa kepada Allah banyaklah bertakwa kepada Allah banyaklah bertaubat kepada Allah membersihkan diri dari dosa-dosa dan maksiat karena dosa-dosa dan maksiat itu termasuk juga sebab untuk orang itu seret rezeki nah, maka banyak taubatlah kepada Allah banyak mendekat kepada Allah dan banyak bersyukur kepada Allah jangan melupakan nikmat-nikmat Allah yang sedang melimpah kepada kamu walaupun tidak punya kerjaan tetap nikmat Allah luar biasa melimpah kepada kamu ya kesehatan berapa harganya kesehatan itu ya Allah kamu berangkat aja ke rumah sakit sana tanyain berapa biayanya pengobatan la ilaha illallah ha? jadi berarti mahal sekali kenikmatan yang dalam bentuk kesehatan yang Allah berikan kepada kamu. Kesehatan itu barang mewah. Nikmat. Ya. Gak punya duit, gak punya pekerjaan tapi sehat, Masya Allah. Kau syukuri kenikmatan itu. Kalau engkau pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah ini, lazi dan nakum kata Allah. Kami akan menambah nikmat kalian. Ya, banyak-banyak mengeluh kepada Allah. Jangan terlalu banyak mengeluh kepada manusia. Banyak-banyak mengeluh kepada Allah dalam qiyamul lail. bangun malam kamu niatkan untuk mengeluh kepada Allah, sampaikan keluhan kamu kepada Allah, merintih kepada Allah. Ber apa? Berkhalwat dengan Allah, bersendirian dengan Allah, dikala manusia sedang tidur nyenyak engkau mengeluh pada Allah ah, tenangkan batinmu dari gejolak kebingungan dan keresahan dengan banyak-banyak baca Quran banyak-banyak zikir ya. dan luangkan waktu pagi hari membaca surat Al-Waqi'ah ini termasuk dari wasail yang memudahkan rezeki Allah kepada kamu dan memudahkan datangnya rezeki yang halal dengan pekerjaan yang halal. Yakini bahwa apa yang Allah takdirkan pada kamu itu adalah sesuatu yang paling bagi, baik paling baik bagimu. Allah sedang menyiapkan hikmah di balik itu semua. Maka sabarlah dengan kenyataan yang sedang kamu alami sampai Allah memudahkan bagimu yang terbaik dan lebih baik dan lebih bagus lagi kata penanya bagaimana hukumnya kita lewat di depan orang yang lebih tua lalu kita menundukkan badan atau kepada demi alasan sopan santun. Ya di dalam hal ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna malla yuqir kabirahu walayarham sahirahu." Tidak termasuk golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua dan tidak menyayangi orang yang lebih muda menghormati orang yang lebih tua itu bagaimana hormat pengertian hormat itu dikembalikan dalam hal ini kepada kebiasaan adat setempat selama tidak mengandung pelanggaran syariah kalau kebiasaan orang setempat kalau lewat di depan orang yang lebih tua itu uh, eh, yakni permisi kalau menundukkan kepala, ya jangan menunduk saja. Sebab, sebab kalau menunduk saja, itu menyerupai Yahudi. Tetapi, Assalamualaikum. Ucapkan salam. Ya, atau dengan isyarat tangan. Kalau isyarat tangan saja itu menyerupai Yahudi. Haram yang demikian. Maka ucapkan Assalamualaikum. Jadi kalaupun menundukkan kepala, ia dengan disertai Assalamualaikum, ya, atau dengan cara lain yang di, apa merupakan kebiasaan setempat. fikum. Kata penanya bagaimana hukum foto? Sedangkan Ustadz dulu menentang setiap mau difoto. Tidak mau dan masuk dan masuk TV. Tapi sekarang gambar Ustadz ada di majalah dan masuk TV. Kalau TV adalah perkara yang mubah. Yang dalam hal ini diterangkan oleh Syekh bin Bas dan Syekh Al-Albani rahimahumallah bahwa perkara TV itu bukan uh, beda perkaranya dengan hukum hukum gambar hukum gambar yang jelas dilarang gambar makhluk hidup dilarang oleh Rasulullah SAW definisi makhluk hidup menurut syariah itu ialah uh, manusia dan yang serupa dengan manusia dan hewan serta yang serupa dengan hewan. Nah, ini, itu definisi makhluk hidup. Selain keduanya tidak termasuk kategori makhluk hidup dalam syariah. Ya. Maka gambar selain kedua makhluk ini boleh hukumnya mubah Adapun gambar manusia dan hewan ini haram hukumnya. Apakah gambar itu dalam bentuk foto ah, ataukah gambar dalam bentuk lukisan ataukah dalam bentuk ukiran? Semua itu kalau dua perkara ini, dua makhluk ini haram hukumnya. Apa yang serupa dengan keduanya. Iya. Kemudian masalah TV ini al-imamain yaitu uh, al-imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah dan imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah kedua-duanya menyatakan perkara mubah ya bisa jadi sebagai sarana mungkar dan bisa jadi sebagai sarana dakwah bisa jadi sebagai sarana untuk taat pada Allah dan bisa jadi sebagai sarana untuk maksiat kepada Allah sesuai dengan yang menggunakannya seperti pisau pisau itu bisa jadi sebagai alat untuk durhaka kepada Allah membunuh sesama muslim bisa jadi sebagai perbuatan yang baik ya membunuh orang kafir ya, yang hardi maka itu fadilah menjadi sebagai alat untuk taat kepada Allah nah demikian eh, keterangan para ulama masalah ini ya kalau uh, perkara dulu menentang foto ya sebenarnya sampai hari ini saya menang foto tapi ya bagaimana nah, di foto sana